besok adalah kelanjutan dari suratul Baqarah diawali dari ayat 144 hingga ayat ke 176. Surah kedua, suratul Baqarah diawali dari ayat 144 hingga ayat ke 176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Kemanis Jakarta, Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim, tadarus, bimbingan, membaca dan memahami Al-Quran. Kita masih di surah Yasin, surah ke-36. Kita meneruskan ayat yang ke-18. Namun sebelumnya kita baca terlebih dahulu doa pemantap hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maftah alayna hikmatika wa surah alayna min ila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar al واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik dilihat ayat yang ke-18 ya. Masih di surah Yasin. Untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki inayah jilid ke-8 Yesus 22, 23, 24 ada di halaman 141 ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم Mereka berkata sesungguhnya kami sial karena kamu ini masih ya meneruskan yang kemarin topik kita bahwa Allah mengirim dua rasul itu kemudian tidak mempan dikirim satunya lagi tiga rasul Terus orang-orang kafir ini mereka berkata, Sesungguhnya kami sial karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan melempari batuk kamu. Dan sungguh akan menimpa kamu siksa yang pedih dari kami. Kalau mereka berkata, Inna sesungguhnya kami. yarna kami sial, kami celaka. Bikum karena kamu, sebab kamu. Itu ya la illam tantahu narjumannakum wa yamassannakum minna adzabun alim. La in sungguh jika lam lam tantahu kamu tidak berhenti la narjumannakum niscaya kami lempari batu kamu rajam rajam kan orang yang bersinah itu dirajam dilempari batu ini ranjam narjumannakum wa yamassannakum dan sungguh akan menimpa kamu minna dari kami azab siksaan alim yang pedih azabun alim akan beda artinya kalau azabun alim nah di sini alim alif hamzah ya azabun alim qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun mereka para utusan berkata kesiaran kamu itu karena kamu sendiri Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib sial? Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. kolu mereka berkata, Ta'irukum, kesialan, kecelakaan kamu. Ma'akum bersamamu, karena kamu. Lain zukirtum, apakah jika zukirtum, kamu diberi peringatan? Bal, bahkan tetapi atau tetapi antum kamu. Komum musrifun kaum orang-orang yang melampaui batas. Jadi kamu diberi peringatan itu. Kamu tetap aja tidak mau beriman karena kamu orang-orang yang kaum yang melampaui batas. Nah ini kita lihat ya e, tafsirnya. Apa sih katanya tafsirnya nih di Ibnu Katsir halaman 479 ya. Masih tentang surah Yasin ayat 18 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa liyamassannakum minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun mereka menjawab sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merajam, melempari dengan batu ya. Merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena ulah kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini masih dengan uh, sebelumnya kan ada uh, raja raja yang menyembah berhala itu ya. Ini kemudian dia si raja ini uh, diajak untuk um, akidahnya hanya kepada Allah ya. Ini jadi uh, adalah intakiyah ini gitu ya. Ini yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas. Ia adalah seorang penyembah berhala. Maka Allah mengutus kepada kepadanya tiga orang rasul. Ketiga orang rasul itu bernama Sadik, Saduk dan Salum. Tetapi raja itu mendustakan mereka. Nah ini. Bahkan itu tadi dilempari akan dilempari batu. Dibilang gara-gara kamu jadi sial <laughs> nah ini. Ya. Nah, maka pada saat itu juga penduduk negeri itu berkata kepada para utusan tersebut yang disitir oleh firman-Nya, "Inna tatayyarna bikum." Tatayyar itu dari ta'ir ya, dari burung. Karena orang-orang dulu itu ber mm, apa? mengadu nasib, menentukan sesuatu itu dengan burung itu ya. Nah ini. Maksudnya kami tidak melihat pada roman muka kalian adanya kebaikan bagi kehidupan kami yakni kalian adalah pembawa kesialan bagi kami ini kata orang-orang yang diajak dakwah oleh tiga utusan ini ah kamu tuh muka kamu tuh tidak tidak membuat kami bahagia bahkan karena kamu kami jadi sial gitu kan ya. Qatarah menyatakan bahwa mereka berkata jika kami tertimpa keburukan maka sesungguhnya hal itu karena adanya kalian karena rasul-rasul yang tiga itu Mujahid menyatakan bahwa mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang semisal kalian masuk ke sebuah negeri melainkan penduduk negeri itu mendapat hukuman karena kamu, kamu kami jadi sial gitu kan. La illam tantahu lanarjumannakum. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu. Ini surah Yasin ayat ke-18. Jangan sampai kita baca Yasin tidak tahu apa maksudnya ya. Dalam tafsir uh, Al-Misbah ya yang ditulis oleh Pak Quraish Syihab dinyatakan kenapa kita harus baca Yasin? Karena dalam Yasin itu kal kalbunya ya. Nah, itu. Kemudian Yasin ini juga ada dalam hadisnya bacalah Yasin saat orang akan menghadapi kematian atau dalam kematian. Kenapa? Yasin ini berbicara tentang peringatan tentang akan adanya hari bangkit <laughs> gitu ya dibangkit dari kubur. Kemudian dengan Yasin ini juga banyaknya peringatan-peringatan. Tentu bagi orang yang tidak punya iman, tidak percaya akan adanya hari hari bangkit, bangkit dari kubur. Nah ini ya. Gitu. Dan dengan membaca Yasin untuk Ibnu Katsir, orang yang tengah menghadapi kesulitan, membaca surah Yasin dilepaskan dari kesulitan itu dengan yakin kepada Allah tentunya. Ya. Nah ini Ah, akan tetapi membaca tafsir ini memang agak sedikit menjenuhkan. Ya, kalau bicara sejarah kan seperti itu. Lain dengan masa depan, lebih cerah dia, lebih menjanjikan. Ini kan masa lalu, tapi masa lalu ini penting dipelajari. Bagaimana sikap mereka terhadap rasul-rasul mereka? Saat diutus rasul, mereka malahan bilang dengan adanya rasul bukannya tenang. Bahkan kami hidup kami jadi sia. Lain nah, apa demikian dengan adanya Islam? Kan tidak demikian. Sama ini ini kan permisalan ya. Nih, waliyamassannakum binda azabun alim. Dan kamu kamu pasti akan mendapat siksaan yang pedih dari kami. Sudahlah, jangan jangan dakwah sama kami <laughs> gitu kan. Adanya kamu kami jadi sia kan begitu orang-orang sekarang juga sama. Karena sejarah itu selalu berulang, gitu kan. Selalu seperti itu. Jadi orang-orang yang jahat dulu sekarang juga ada, cuman sejarah itu selalu berulang. Reka peristiwa itu selalu berulang, hanya hanya pelakunya ya yang berbeda ya. Homoseksual ada dari dulu, anak yang dibunuh ada dari dulu, ya. Zaman Nabi zaman Firaun Nabi Musa ada anak laki-laki lahir dibunuh karena takut akan adanya seorang anak laki-laki yang akan membunuh Firaun. Tapi nyatanya Nabi Musa selamat dan bahkan dipelihara oleh istrinya Fir'aun. Nah, kemudian di zaman Rasulullah setiap anak perempuan dibunuh ya karena malu memiliki anak perempuan. Termasuk Umar itu kalau saat merenung sendiri dia kadang-kadang menangis karena anak perempuannya dikubur hidup-hidup sebelum masuk Islam tentunya. Nah, ini jadi sejarah itu selalu berulang. Sekarang orang takut ini takut itu anaknya dibunuh. Nah, ini hati-hati ya, dibunuhnya secara perlahan. Padahal bagaimanapun menguburkan kandungan kan tidak boleh. Terlebih sudah ada nyawa ada dalam badannya. Ya. Nah ini. Ta'irukum ma'akum. Kemalangan kamu itu adalah karena ulah kamu sendiri. Yakni kesialan itu karena tingkah laku kalian sendiri. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firmannya yang menceritakan perihal kaum Fir'aun. Dilihat ya. Surah Al-A'raf ayat 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءتهم فإذا جاءت فإذا جاءت همس itu ya tuh ja-nya mad wajib mutasil فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Itu manusia itu begitu ya. Kalau sukses bilang, ini kan usaha gue. Nah, kalau salah nyalahin Allah. Nah, nah, dan, jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Nabi Saleh berkata, "Attaina ah, bika wa bimam ma'ak." Qala ta'irukum indallah. Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu." Ini kata kaum kaum Nabi Saleh. Itu disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Nabi Saleh berkata, Nasibmu adalah pada sisi Allah. Bukan kami yang menjadi sebab. Nah, Qatadah dan uh, Wahab Ibnu Muhabib menyatakan yang dimaksud dengan ta'ir di sini adalah amal perbuatan. Dalam tafsir Al-Misbah dinyatakan ta'ir ini kan dari burung. Karena orang yang sering mengadu, mengadu nasib dengan burung ini. Yakni amal perbuatan kalian. Disebut, disebutkan pula di dalam firmannya yang yang hal semacam ini, semisal ini, bisa dilihat ya, dicatat. Surah An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafkahuna haditha. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka menyatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka menyatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disalahkan. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun karena otaknya tidak jalan gitu kan orang munafik itu. Adapun firman Allah yang lain di surah Yasin ayat ke-19, "La in bal antum qaumun musrifun." Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kok disalahin urusannya? <laughs> Kesialan bukan karena utusan, tapi karena kamu sendiri. Yakni karena kami memberikan peringatan kepada kalian dan memerintahkan kepada kalian agar mengesahkan Allah tauhid marifatullah hanya kepada Allah dan memurnikan penyembahan hanya kepadanya. Lalu kalian membalas kami dengan ucapan itu dan kalian mengancam dan menindas kami karenanya Bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Wong diajak untuk baik, untuk selamat, malah kamu bilang utusan-utusan kami dianggapnya sebagai penyebab kesialan kalian semua. Nah, dan menyatakan bahwa sesungguhnya kami peringatkan kalian tentang azab Allah. Lalu kalian menimpakan kesialan kalian kepada kami. Sebenarnya Kalian ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Itu dulu ya. Belajar sejarah itu memang tidak seperti belajar-belajar ilmu yang masa kini ya. Terkadang terkesan jenuh. Coba aja eh, kita bisa membedakan. Saya tidak ada apa-apanya, saya hanya menukil dari beberapa hadis, beberapa tafsir. Bagaimana perbedaan Bapak Quraisy Shihab saat menyampaikan tafsir dengan Aagim misalnya atau dengan penceramah lain tentu lebih menarik Agim dan yang lain. Nah, padahal kapasitas Bapak Quraisyab itu Masya Allah, beliau ahli tafsir se-Asia Tenggara. Karena memang belajar tafsir itu sesuatu yang kadang-kadang monoton, jenuh, tapi perlu. Coba ya, baca bukunya Pak Quraisyab tentang tafsir. Jenuh, tapi setelah itu Allah Rabbi banyak sekali ilmu yang didapat. Belajar sejarah kan seperti itu ya. Itu, jadi... Uh, tafsir ini perlu, kita akan paham baca Yasin. Kalau baca terjemah saja kan lewat-lewat aja. Tapi oh tafsirannya tuh itu. Kenapa mereka mendustakan siapa sebenarnya? Yang di situ yang disebab yang dimaksud di sini utusan itu bukan bukan di zaman Nabi Muhammad tapi zaman sebelumnya ada raja yang menyembah berhala diutuslah dua rasul. Dua rasul nggak mempan, satu lagi jadi tiga. Oh itu tuh. Makanya orang yang membaca Yasin akan tenang. Itu karena ini peringatan untuk kita semuanya. Ah, saya mah nggak percaya. Ya udah terserah itu mah ya. Dan hadisnya hadisnya ada walaupun hadisnya memang tidak sahih ya. Itu dari Imam Nasai. Bagaimana orang yang saat akan menghadapi kematian dibacakan Yasin. Itu. Ada juga yang menyatakan dibacakan Yasin pada orang kematian. Nah ini karena ada peringatan di dalamnya tentang akan dibangkitnya seseorang manusia yang diciptakan oleh Allah ke alam kubur meninggal dibangkit kembali. Baik, ada kesempatan banyak sekali ya eh, yang ingin mencoba dari ayat ke-18. Kalau memang dirasa apa ah, ya udahlah. Baca tafsir mah gini enggak enak, monoton, ya sudah ganti aja yang lain ya boleh kalau memang terserah ibu dan bapak ya. Tapi dari sekian SMS banyak yang ingin yasinnya diteruskan. Hanya satu orang yang bilang belajar tafsir itu jenuh. Memang seperti itu. <laughs> Ya, tapi gimana? Kalau enggak kan kita enggak ngerti sejarah. Belajar sejarah itu jenuh. Beda dengan belajar komputer, belajar hal masa kini. Coba pelajaran PSBB dulu sejarah. Ya kan gitu pula. Tapi kita akan tahu makna kehidupan ini arah selanjutnya karena kita tahu dari sebelumnya. Gitu ya. Ini ada Pak Suwarno ingin mencoba tampaknya Pak Suwarno ya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau baca? Iya Pak. Mangga ayat ke-18 ya. Ayat 18 Pak ya. Oh lu ya. ya. Mangga silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sudah bagus tapi di ainnya nggak keluar nih. A'u gitu. Ya. A'u. Alif dan ain. A'u gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a min المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Itu yang Bapak baca 19 ya. Oh iya, Bukan baca, 18. Tapi nggak apa-apa, terusin aja. Eh, ayat ke-21-nya sekarang. Ittabi'u. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون Nah, di sinnya jangan di tak jangan yase. Ya, sir. Nah, jangan la yas alukum kumnya idhar hukum mati. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. اتبعوا من لا يسألكم Kumnya jangan أجرا ditahan. La yas La alukum idhar hukum mim iya, iya. nasi. Iya, nah, dilaknya tadi jangan ditahan idgham bila gunai. Ittabi'u man la. Nah, diulang. Ya Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ah ya, ya diulang lagi. Kumnya jangan ditahan. Gini ya. Hmm. Kalau Bapak yang Bapak-bapak baca gini. La yas'alukum. Mimnya jangan ditahan. Oh iya iya. La yas'alukum ajraw. Komnya jangan ditahan. Iya, iya iya. Iya. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw Wahum muhtadun. Terima kasih Bapak. Jangan lupa hari Jumat ya kita ada iya. syukuran. Iya, di Kartini 58 hadir untuk semua anggota lama, anggota baru. Iya, iya Bapak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pari saya boleh bawa, boleh aja. Nah, karena kita kan syukuran, bukan ulang tahun, syukuran bahwa kita sudah satu tahun pengajian di Depok. Harusnya tanggal 23, tapi kan 23-nya bukan hari Jumat, diundur jadi 28 ya, Bu Lisa. Nah, Mas Irfan udah bangun. Jadi di Jalan Kartini 58, saya makan yang baru, semua siapa aja boleh. Tapi yang lama juga saya undang kembali. Karena gitu penyakitnya kalau sudah pintar nggak datang-datang lagi. Ya datang ya ibu, bapak tengoki kami bahwa ternyata alhamdulillah ya. Sudah satu tahun kita belajar di Depok malah bertambah terus. Alhamdulillah. Ada beberapa pari saya sudah alhamdulillah sudah ngerti apa yang pari jelaskan. Bahkan saya sudah ngajar. Saya sudah punya murid. Alhamdulillah. Ya tapi tanggal 28 ini datang ya. <laughs> Kalau sempat terbuka untuk umum silahkan. Jadi sekali lagi apakah perlu nih tafsir ini diteruskan. Kalau memang dirasa monoton, nggak menyenangkan ya kita ganti dengan topik yang lain. Kita sudah sepakati perubahan biasanya kan e, Sabtu Minggu tema-tema Quran. Indeks Quran. Nah sekarang indeks Qurannya dipindah hari Senin dan Selasa. Rabu, Kamis, Jumatnya tafsir. Nah, sekarang tafsirnya masih di surah Yasin. Ya, Bu Yayu. Ini tafsirnya kita urut dari Yasin. Hmm, Pak Hari jangan banyak baca dulu satu-satu materi aja. Ya betul. Yasin dulu. Yasin selesai nanti kita Waqi'ah, Ar-Rahman. Nah, itu. Tabarokan dulu udah ya. Nah, itu kita urutkan kembali. Iya. Hmm. Nah, Nih, dari Ibu Wiwit juga Pak Ari kalau bisa tafsirnya jangan dihentikan. Iya memang saya begitu, tapi kemarin ada masukan Pak Ari monoton jenuh tafsir. Emang tafsir begitu, karena gimana ya, berbicara sejarah gitu. Lain kalau bicara tajwid, bicara tajwid ini loh idhar, ini loh idgom, begini, begini, begini kan gitu. Coba aja uh, beda uh, saya, saya tidak ada ada ilmunya, ilmu saya cuma sedikit. Coba lihat ya, saat Pak Koresiha menyampaikan tafsir, kemudian coba lihat UJ atau agim atau apa-apa yang ustadz-ustadz yang muda-muda itu lebih menarik mereka. Tapi coba lihat isinya. Kita tidak tidak tidak berbicara tidak tidak senang gibah tidak. Dalam artian memang belajar sejarah itu seperti itu. Padahal kapasitas Pak Quraish Shihab itu masya Allah ya. Beliau itu ahli tafsir se Asia Tenggara. Cuma uh, eh, ngikutin tafsirnya. Kalau orang ilmunya belum nyambung mah, aduh nggak ngerti. Tapi kalau udah lama, uh enak sekali belajar tafsir. Dan banyak tahu. Banyak tahu kan kayak Yasin tadi aja, oh itu tuh maksudnya. Kita kan selama ini baca Yasin tapi tidak tahu isinya. Tafsirnya apa tidak tahu. Ternyata setelah belajar tafsir, oh utusan di situ maknanya bukan di zaman Nabi Muhammad. Tapi utusan sebelumnya yang yang dimaksud tiga utusan itu kan. Yang dikirim kepada raja yang penyembah berhala oh itu. Tapi itu semua untuk pelajaran untuk kita. Ya, jadi apa-apa yang disampaikan dalam Quran itu adalah untuk uh, dijadikan suri tauladan yang baiknya, yang jahatnya jangan diikuti. Karena perbuatan jahat, perbuatan ke kemusyrikan pasti akan ada akibatnya. Baik yang ingin mencoba di 0812 ya. 0812 828 7881. Masih di ayat ke-18 tadi Pak Suwarno uh, langsung ke 20 ya. Ayat 18 dari kolu inna tatayyarna. Baik, sudah ada yang masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Siapa ini? Ini orang pasar siang minggu radionya dikecilin, dimatiin aja. <laughs> kecil ya? Iya, nyeng-nyeng nyeng kan begitu tuh. Dengarnya di handphone aja langsung. Ayo, mangga. Pak, Kalau gitu bisa ada Nah, iya, nah gitu aja. Enak kan handphonenya dengerin aja di handphone. Kedengeran kan suaranya? Ya, kedengeran. Nah, iya, mangga, silahkan ayat 18 ya. Dari Kolu inna tapayarna bikum. Mangga. Silahkan, mulai ayat 18 surah Yasin, surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la'il il. La لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم Jadi mad apa tuh alim? Mad apa tuh? Mad arid li sukun Kenapa mad arid disukun? Padahal bertemu satu huruf yang dihentikan jika dihentikan Satu huruf hidup. <laughs> Satu huruf hidup mim dihentikan jadi mad arid li Syukurnya. Baik, diteruskan. Qalu kalu Qalu irukum ma'akum. A'in zukirtum bal antum qawmum musrifun. Tadi qalu irukum jadi mana apa tuh? to nya Qalunya irukum ya? Iya, ta'irukum. Qalu matobi'i matobi'i طائركم mad wajib mutasil Kenapa mad wajib mutasil? matobi'i bertemu Hamzah kalau cetakan Indonesia di satu kalimat Satu kalimat. Sama dengan wajah kan? betul sama Nah, diteruskan wajah sekarang. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون Terima kasih Bapak. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja boleh masuk ya. Dan jangan lupa saksikan apa yang saya sampaikan. Betapa mudah belajar itu. Coba nanti. Eh, apa yang setiap siaran seperti ini tentang tajwid, ibu dan bapak bisa saksikan kembali di komputer kami. Misalnya kami saat bilang, madu hajib mutasil, matobi ketemu Hamzah. Teng teng. Oh, itu toh. matobi Matobi'inya merah, Hamzahnya biru, karena matobi ketemu Hamzah, ada alisnya merah. Itu ada, animasinya ada. Pak Arif mau dong CD-nya. Belum, belum jadi tapi ya. Eh, PCD-nya belum jadi. Tapi kalau ibu dan bapak punya komputer, ingin ngopi komputernya lewat komputer bisa. Kalau uh, formatnya MPEG, saya belum belum belum selesai ya. Jadi masih formatnya AVI. AVI itu apa? Ya dari ngambil suara eh, resolusinya 720 kali 526 itu untuk di komputer bagus, tapi kalau untuk ke film masih kurang bagus. Masih harus dikerjakan. Insya Allah silahkan ya. Buktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. Boleh kalau nggak percaya. Iya, Pak Ari saya senang belajar tafsir. Tiap seminggu dua kali aja. boleh, boleh ya. Iya, nanti Sabtu, eh, Sabtu Minggu tadarus diperbanyak bacaan. Senin, Senin, Selasa tema-tema Al-Qur'an, indeks Al-Qur'an. Ini ya. Eh, Rabu Kamis, nah ini belajar tafsir, yasin. Nah nanti insya Allah Jumat, Jumatnya mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan sekitar taji, sekitar kehidupan ya untuk besok ya kita coba. Tapi tidak apa-apa, ada saran dan kritik jangan sungkan ya disampaikan. Kalau memang dirasa udahlah Pak Ari, nggak usah belajar tafsir, jenuh ganti aja. Ya kalau memang menginginkan semua kita ganti materi lain. Tapi ini dari Pak Hirwanto, uh, senang sekali. Alhamdulillah ya Pak Hirwanto ya. Eh, banyak sekali nih SMS yang menyatakan tafsir mah perlu atau Pak Ari gimana kita bisa ngerti sesuatu masalah kalau kita nggak belajar tafsir. Baik ya. Barangkali nanti triknya aja kita lihat bagaimana. Hmm, ini ada juga tidak semua orang jenuh kok. Hmm, malah kami senang bisa tahu tafsirnya. Jadi tambah ngerti, tidak asal baca saja. Ini tapi tidak ada namanya. <laughs> Baik nih ada yang masuk kembali Kita coba Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu siapa ini? Ibu Ida Ibu Ida Matabi ketemu Hamzah jadi? Mad wajib mutasir Matabi ketemu Alif jadi? matjaiz jaiz muntasir Matabi ketemu satu huruf hidup jika dihentikan jadi? Mad arid Matabi ketemu huruf bertasjid jadi? Mad lajim kali ini Contohnya di Patihah? Waladhalin. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Mad Baris berdiri adanya di Alif cetakan Indonesia. Mad Baris berdiri adanya di Hadomir cetakan Indonesia. Mad Baris berdiri selain di Alif dan di Hadomir. Kenapa? Baris berdiri selain di Alif dan di Hadomir. Mad asli. Mad silah kosiroh ketemu Alif. atau ketemu Hamzah di lain kalimat. Jadi? Nafila Tawilah. Tawilah. Alhamdulillah ya. Mudah kan tajwid mah? Kita tengah belajar bahasa Arab sekarang setiap setiap ahad ya. Karena tajwid itu mudah, tapi orang-orang kok susah karena tidak belajar. Iya. Belajar aja. Udah belajar nggak bisa-bisa juga enggak apa-apa, yang penting sudah usaha. Nah ya, Ibu Ratna juga sudah pinter Bu Ida. Iya. Oh, Alhamdulillah ustazah kita nih. Hmm, ada sebelahnya juga yang datang kemarin Bu siapa? tuh? Iya, tetangga beliau. No. Enggak, ayat ke-18 ya, diulang ya. lagi ya. Silahkan. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna taqayyarna bikum la illam tantahu lanar لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل Jangan ditahan. Tumnya kalau kalau disambungkan jadi apa tuh? Eh, Tum kan lima Bahasa Pawi. Eh, bahasa Pawi. Iya. Tadi mah jadi jadi ditahan, ditahannya samar tapi jadi kita gitu, jadi nyiung. Tapi di situ kan awaku aula. Iya. Dihentikan lebih utama. Dihentikan aja walaupun disambung juga boleh. Iya. Ya, boleh di, boleh dihentikan, boleh disambung. Hanya kalau disambung jadi fawi Ya, diulang. Dari kolu Qalu Jangan kepanjangan, nah, itu kan satu alif atau Iya. toh طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون Terima kasih Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang punya waktu untuk belajar tajwid silahkan datang hari Ahad Sabtu ya Sabtu di rumah yatim Ahadnya belajar bahasa Arab Hari Minggu kita ada di Depok Hmm, sekalian syukuran satu tahun pengajian kita di Depok. Jadi kami undang para alumni. Mau bawa apa ya? Nggak usah bawa apa-apa. Mau datang, mau datang aja. Tapi ada beberapa yang, oh saya mau bawa ini, bawa ya silahkan aja ya. Tapi tidak ada suatu keharusan. Ada Pak Ari saya mau bawa pepes ikan. Ya terserah aja ya. Untuk kita, dari kita, untuk kita, oleh kita. Sama-sama ya. Tapi jangan, jangan ada kesan bahwa saya yang nyuruh. Nah, kan namanya syukuran. Bu Lisa, Bu Yayu udah mempersiapkan ya. Alhamdulillah ini hamba-hamba Allah. Karena yakin apa yang dibawa itu kan untuk orang yang ngaji. Pahalanya besar sekali. Allahu Akbar. Orang yang mengusahakan, mengupayakan, menyediakan tempatnya, menyediakan fotokopi dan segalanya. Allah Rabbi. Itu balasannya Masya Allah. Mandala ala khairin. Siapa ya orang yang menunjukkan suatu kebaikan? Pahalanya sama persis seperti orang yang berbuat kebaikan. Itu tapi jangan mengajak, tapi kita tidak berbuat, jangan gitu ya. Silakan ada saran, ada kritik, silakan ya. Kita lebih lebih variatif, tidak ada masalah ya, saran memboleh aja gitu. Nah, tapi kita coba uh, Senin dan Selasa indeks Quran ya Bu Erni nih. Bu Erni sedang mengetik ulang e, biar jamaah mudah mencari ayat-ayat Quran. Iyalah kita kenal sama Quran sejak dari lahir tapi nggak ngerti tentang riba ada di mana nggak tahu, tentang zakat ada di mana di Quran ayat berapa nggak tahu, doa Robbana Atina ada di Quran ada di mana nggak tahu. Nah kita belajar ya Insya Allah sama-sama dari melalui indeks Quran. Indeks Quran nggak usah ditafsir, perlu ter terjemah Departemen Agama aja disiapkan. Tapi nanti tafsirnya, nah kita kan masih tafsir Yasin satu-satu ya. Jadi variatif Senin Selasa kita indeks Quran, eh, Rabu Kamisnya tafsir. Jumatnya untuk besok pertanyaan-pertanyaan tadarus. Jadi silahkan pertanyaan tentang tajwid, pertanyaan tentang kehidupan ya. Tapi kalau yang susah, yang sulit saya nanti ngambil dulu referennya ya. Saya tidak mau asal jawab lihat dulu tentang fikih di di fikih sunnah, bidayatul mujtahid ataupun buku-buku yang lain ya atau tentang pernikahan ada di Mahali ini ya karya besar Pak dokter apa Penoh Dali itu ya rektor Yayan itu dulu bagus sekali almarhum banyak sekali jadi silahkan boleh lewat SMS boleh lewat surat ya uh, ingin bertanya untuk besok kita sebagai variatif nah Sabtu minggunya tema tema tadarusnya tema tajwid. Nah, nah sekalian direkam memakai komputer. Saya kan nggak punya komputer. Nah, yang nggak punya komputer, teks-teksnya dimiliki. Jadi silahkan buktikan apa benar belajar tajwid itu mudah. Mudah. Makanya kalau belajar tajwid mudah, sayang. Kok sayang? Iya, yang terpenting jauh lebih dalam itu adalah bagaimana memahami Al-Quran. Walaupun tajwid penting, kan saya sering bilang, walaupun, walaupun profesor, dokter ilmunya setinggi langit, tapi pas bacaan Qurannya nggak beres, nggak boleh jadi imam. Syarat jadi imam itu bacanya harus bagus, bukan gelarnya yang banyak. Kan banyak sekarang gelarnya merembet kemana-mana, pas ceramahnya bagus, memang bagus karena pinter. Pas baca Qur'annya belepotan. Nah ini perlu tajwid, perlu tahsin. Untuk belajar tajwid dan tahsin ini eh, gampang-gampang uh, susah. Kalau dari kecil nggak pernah baca Qur'an, baca tapi tidak ditahsin susah. Pintar baca Qur'annya tapi salah bacanya, nggak beres nggak. Nah ini belajar tahsin, insya Allah ya. Baik di 0812 ini banyak sekali SMS ya. Ini Pak Ari saya bergabung hmm, di RKM. Saya belum tahu tajwid tapi saya senang menyimak. Terima kasih ya. Hmm, bolehkah saya ikut acara ini? Oh, betul. Tentu boleh. Tapi dari nol belum tahu apa-apa ini dari Purina. Itu yang saya cari. Kalau yang sudah pinter mah terus terang aja. Belajar di RKM mah gampang. Sekali, dua kali, tiga kali pinter tajwid saya ditinggalin. Justru ibu dan bapak yang nol ini yang saya butuhkan. Yang pinter dibutuhkan untuk rekanan, untuk bersama membantu saudara-saudara kita yang belum bisa. Ini Pak Ari, mm -mm, jangan dihentikan tafsirnya. Baik, terima kasih. Tapi nggak ada namanya nih dari siapa. Alhamdulillah ya. Ini ada juga Pak Ari, mm -mm, saya suka dengan pelajaran tafsir. Iya. Uh, saya juga tabarok mm, dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik, terima kasih ya. Ini terima kasih. Oh iya, silakan aja kalau memang dianggap monoton ya kita lihat ya dari yang terbanyak ya. Masih perlu nggak tafsirnya? Mm Ini dari Pak Marsidi juga sama. Pak Marsidi ini ya. Kita kan tahu Yasin baca padilahnya keutamaannya, tapi isinya kita nggak ngerti. Nah, kita sudah belajar ya Pak Marsidi, dikit-dikit. Ya, ini Pak Marsidi ada juga ya. Ini uh -uh, tafsir diteruskan. Iya, terima kasih nih. Tapi nggak ada namanya nih. Oh, Vina ya. Oke, okay. mamahnya Vina ini juga sama. Alhamdulillah lah. Ya. Kemudian kalau satu hari satu minggu ada forum tanya jawab ya. Kita coba nanti besok ya. Ini dari Pak Heri Agro di Mekarsari, Bogor. Ya. Insya Allah besok kita coba untuk tanya jawab tapi jangan masuk telepon dulu ya. E, lewat SMS dulu lah atau pertanyaan lewat surat. Kenapa? Kalau lewat telepon takutnya saya menjawabnya asbun. Jadi harus cari referensi dulu. Gitu, biar tidak kesalahan. Referensinya apa? Jawaban itu dalilnya apa? Maulid itu boleh apa enggak? asal ngomong nggak boleh aja. Boleh, haram, bid'ah. Tapi kita dalilnya lihat. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Cari dalilnya, hadisnya enggak ada, Qurannya enggak. Nah, itu seperti itu ya. Baik. Oh, tampaknya sudah jam sudah jam 6 ya, ternyata jamnya. Hmm, pantasan dari tadi kalau nggak selesai-selesai. Ada saran dan kritik, tapi nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Kalaupun ibu ingin menyampaikan, ya itu kan saya selalu, saya butuh saran dan kritik dari ibu dan bapak. Tidak pernah sungkan, jangan pernah sungkan untuk menyampaikan kritik saran. Ya, oh Pak Hari maunya kayak begini, begini, begini. Nggak apa-apa, saya dengan sangat senang hati ya. Apapun keinginan dan ibu dan bapak, karena kami sadar acara ini akan berkenan manakala memang sesuai dengan keinginan ibu dan bapak. Tapi dari semua orang, tangan dari satu. Satu nggak ingin tafsir, banyak yang ingin tafsir, nah itu ya. Baik, ada saran kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 0218287881 atau ingin bertanya tentang pertanyaan tentang tajwid ataupun tentang apa untuk besok. Jadi khusus hari besok Jumat kita forum tanya jawab tajwid dan soal kehidupan. Kalau sulit nanti saya cari referennya dulu ya. Saya tanya dulu ahli tafsirnya. Saya tidak mau asbun. Takut kesalahan menjawabnya kan berat. Bola wa dola. Nanti bisa sesat dan menyesatkan orang. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Qurannya apa? Kita lihat ya. Jangan lupa hari Jumat besok kita uh, syukuran satu tahun pengajian di Depok. Terbuka untuk umum siapa aja dan para alumni datang ya. Jangan lupa udah ngajar di mana-mana. Ibu Eva, Ustazah kita datang. Satu tahun kita pengajian di Depok. Jalan Kartini 58. Baik Mas Jaka, terima kasih nih Mas Jaka. Operator kita setia menemani. Baik peringkatan pecinta Radio Mas Jakarta, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Ta'ala Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah Adalah seperti sebutir biji Yang menumbuhkan tujuh tangkai Pada tiap-tiap tangkai seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang disukainya Dan Allah maha luas karunianya Dan maha mengetahui serah Al-Baqarah ayat 261. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM